Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian Risalah Al-Usul ats tsalatsa Risalah yang ringkas akan tapi insyaallah sangat banyak faedahnya. Risalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketika Syekh membawakan arba'u masal ini beliau mendasarkan atau berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr demi masa sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang mereka beriman wa amilu salihat dan orang-orang mereka beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi eh, wa bis sabri dan saling mewasiatkan untuk senantiasa memiliki kesabaran. Para pemirsa yang rahmati Allah, beliau berdalil dengan surat Al-Asr. Yang surat ini diawali Allah dengan sumpah. Sumpah mengambil bagian dari makhluk Allah yaitu al-waqt, yaitu waktu demi masa yang menunjukkan di sana di antara faidahnya agar kita senantiasa benar-benar memperhatikan waktu yang kita miliki karena sungguh waktu kita adalah modal kehidupan kita. Waktu kita ibaratnya gudang. Apakah akan kita isi dengan emas dan perak atau akan kita isi dengan sampah-sampah yang tidak berguna? Di antara perhatian para salaf kita berkaitan masalah waktu. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau di antaranya mengatakan mana dimtu ala syai' kana dami ala yaumin gharabati syamsu wala yasid fihi amali tidaklah aku menyesal terhadap suatu perkara seperti penyesalanku terhadap satu hari gharabati syamsu yang di hari itu matahari tenggelam walam yasid amali sedangkan amalku tidak bertambah menunjukkan tidak produktifnya waktu yang dimilikinya bagaimana penyesalan beliau yang menunjukkan penghargaan terhadap waktu yang ada bagi seorang muslim para pemirsa yang rahmati Allah waktu benar-benar merupakan aset perdagangan yang sangat mahal. Bukankah seandainya kita mengucapkan kalimat mangkala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nahlatun fil jannah akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Seandainya 10 menit kita bisa mengucapkan ya ini ratusan atau seratusan kalimat subhanallah wa bihamdi apabila kita menyanyikan serba 10 menit waktu yang milik kita miliki maka sungguh telah hilang ratusan pohon korma sebagian salaf kita mereka mengatakan seandainya dihabarkan kepadaku bahwa besok itu akan kiamat maka sungguh aku tidak bisa lagi menambah amalku apa maksudnya mereka telah sangat padat memenuhi waktu-waktu mereka dengan amal-amal saleh sehingga seakan-akan sudah tidak ada lagi celah yang kosong untuk bisa ditambah lagi dengan amal yang lainnya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu yang ada ini manusia betul-betul berada dalam kerugian karena mereka menyanyiakan waktu. Mereka tidak menggunakan waktu mereka tenjadikan waktu modal berdagang kepada Allah Subhanahu taala. Dan ini keumuman manusia. Innal insana lafi khusrin. Manusia dimanapun. Manusia dengan kulit apapun. Manusia dengan bahasa apapun. Mereka berada dalam kerugian yang hakiki. Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang mereka merugikan diri dan keluarga mereka dari kiamat kelak. Karena kerugian dari kiamat tidak bisa ditambal dengan apapun. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, Allah mengecualikan dari kerugian orang-orang yang hidup ini dengan sifat-sifat yang pertama iman kepada Allah, orang-orang yang mereka beriman, yang kedua orang yang mereka beramal saleh, Orang yang tiga orang mereka berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Yang keempat orang mereka memiliki kesabaran. Ini empat ciri yang Allah sebutkan. Pertanyaannya ketika Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berdalil dengan surat Al-Asr dengan arba'u masail al-ilmu al-amal ad-da'watu ilaih asabru alal adha fihi dalilnya ilmu adalah pada kalimat illalladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Dari mana ini merupakan dalil ilmu? Ada sisi yang dibahkan para ulama. Yang pertama, bahwa seorang tidak akan mungkin dia bisa beriman kecuali dengan ilmu. Maka kewajiban yang pertama adalah berilmu. Atau yang kedua, Iman adalah sebuah keyakinan. Dan keyakinan ini hanya tumbuh dari sempurnanya ilmu yang dimiliki. Maka iman kalimat ilal ladina amanu merupakan dalil terhadap ini kewajiban kita untuk berilmu. Maka kalimat ini merupakan dalil daripada kewajiban kita untuk berilmu. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang beliau mengatakan waqala asy-Syafi'i rahimallahu taala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluk ini kecuali surat ini saja, maka telah cukup. Yang dimaksudkan dengan telah cukup bukan berarti surat ini telah mengajarkan keseluruhan daripada syariat Islam. Tentu tidak. Tetapi surat ini telah mengandung poin-poin penting, kerangka-kerangka dasar yang berkaitan dengan yakni uh, eh, kesuksesan para hamba menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu, itu dengan iman, dengan amal, dengan dakwah dan dengan sabar. Kemudian saya membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari yang Al-Imam Al-Bukhari belum membuat dalam kitabnya bab babun al ilmu qabla al qaul wal amal. Bab bahwasanya ilmu itu hendaknya didahulukan sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Kemudian beliau berhujah berdalil dengan firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Berilmulah anda berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah dan mintalah ampun anda kepada Allah atas dosa yang anda lakukan. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang wajib diucapkan dengan lesan. Sebelum mengucapkan hendaklah dia berilmu tentang kalimat tersebut. Meminta ampun dengan dosanya adalah amal-amal yang telah dia lakukan, kekurangan-kekurangan dalam dia beramal sehingga ilmu hendaknya dimiliki sebelum dia berkata dan sebelum dia berbuat. Catatan penting ketika Syekh membawakan perkataan Imam Syafi'i dan membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari yang ini merupakan ulama maka sekaligus ini memberikan penegasan bahwa Syekh berbicara bukan dengan rokyunya bahwa Syekh Beliau berbicara dengan membawakan dalil, dalil Al-Quranul Kirim. Bahwa syekh bukan orang yang mereka lepas dari para ulama. Bahkan syekh, dia beliau membawakan perkataan ulama. Sebagaimana di diantaranya dalam kitab beliau, kitab Tauhid. Ini tentang kitab Tauhid. Kitab yang merangkan tentang hakullahi alal ibad. Haknya Allah bagi para hamba. Maka kita akan mendapatkan setiap bab dalam pembahasan beliau penuh dengan Al-Quran, As-Sunnah, lalu perkataan salaf, perkataan para ulama. Ini menunjukkan bagaimana Syekh bukan membawa madhab baru, bukan orang yang melahirkan pemikiran baru. Beliau membawakan perkataan para pendahulu, para para ulama, a'immatu sunnah, sehingga Syekh adalah seorang yang mengikuti para pendahulu di kalangan para salaf, para sahabat, dan imam-imam sunnah Inilah penjelasan singkat yang telah kita sampaikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.